Di dalam satu bendera. Di dalam satu akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam satu hati kita sebagai saudara seiman, saudara semuslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu pegang erat tali Allah Subhanahu wa taala dengan erat-eratnya. Jangan engkau kalian semua kaum muslimin bercerai-berai. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kepada orang mukmin satu dengan mukmin yang lain ini adalah ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu adalah saudara. Maka damaikanlah jika di antara kalian ada yang bertikai atau ada yang bertengkar. Damaikan dan satukan kembali agar supaya erat hubungan kita, persaudaraan kita sesama umat muslim, sebangsa, senegara dan kita sebagai umat manusia yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu wa dari Muhammad ibn al-Munkadir dari ayahnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemuda ini mengeluhkan tentang akhlak dan perilaku ayahnya. Ini gambaran kepada kita umat Islam Bagaimana kita sebagai seorang anak kepada ayah kita atau kepada ibu kita, kepada orang tua kita. Tentunya itu semua didapat kita kita akan mendapatkan baktinya anak kita atau sebaliknya kita akan mendapatkan perilaku yang tidak baik daripada anak-anak kita itu tergantung dari mana cara kita mendidik anak kita dan bagaimana dahulu hubungan kita dengan orang tua kita. Rasulullah bersabda birru abaakum Tabarrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifan nisabukum. Dalam hadis Nabi pun bersabda, baktilah kepada ayah kalian dan ibu kalian. Kelak nanti keturunan kita akan bakti kepada kita. Anak kita pun akan sayang dan cinta kepada kita. Tapi sebaliknya, mafhum khalafahnya kalau kita durhaka kepada mereka, maka niscaya anak-anak kita dan keturunan kita pula akan durhaka kepada orang tuanya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-waladul bar la yadkhulun nar. Rasulullah bersabda, anak yang bakti maka tidak akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang mendidik anaknya agar anaknya bisa bakti kepada dirinya. Rahimallahu ra'an a'ana waladahu ala birri. Allah akan rahmati seorang tua yang orang tua itu bisa mendidik dan menolong anaknya untuk bisa berbakti kepada dirinya. Dengan cara apa? Dengan didikan, dengan taklim agama, taklim Al-Quran, taklim Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan kepada anak-anak kita al-adab wal akhlak, adibuhum, adibuhum, alimuhum. Man ahmal awladahu fi sigar, da'u fil kibar. Kata para ulama salah beliau mengatakan, "Man ahmal auladahu fis dha'u fil kibar." Orang tua yang menyia-nyiakan anaknya ketika anaknya masih kecil, maka nanti kelak ketika anaknya sudah dewasa dia akan hilang. Seorang pemuda ini datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang perilaku ayahnya. Menurut pemuda ini, tingkah laku atau perilaku ayahnya ini sudah keterlaluan. Karena setiap hari ayahnya meminta kepada anaknya uang. Meminta kepada anaknya harta anaknya. Dan tidak segan-segan sang ayah tersebut mengambil jatah nafkah buat dirinya dari kantong baju anaknya atau dari dompet anaknya. Banyak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah ketika mendengar keluh kesah sang anak tersebut, lalu Nabi berkata kepada sang pemuda tadi ini, dengan mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada rajul idhab faktini di abi. Pulanglah kau ke rumah, bawa kemari ayahmu, antarkan ke sini ayahmu. Ketika sang anak kemudian keluar daripada majlis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Nazala Jibril alaihi salam maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al tabarani dan Imam Al-Baihaqi Datanglah Jibril alaihissalam ketika itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, inna Allah azza wa jalla yuqri'uka salam." Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala titip salam kepada engkau. Mengucapkan salam, assalamualaikum kepada engkau ya Rasulullah alaihi wa alihi salam. Lalu kemudian wa yaqulu laka ja'a asy-syaikhu fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu udunah. Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau datang nanti seorang bapak yang tua itu kepadamu nanti ini, maka tanyakan apa yang ada di dalam batin hatinya yang tidak pernah terdengar dengan kita. Tanyakan apa yang ada di dalam hati sang bapak yang tua tersebut yang belum pernah dia dengar atau yang tidak pernah didengar oleh banyak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'a syekh. Tatkala orang tua tersebut datang, sang bapak ini tadi datang di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sang bapak tadi dengan mengatakan, "Ya fulan, ya hadza, ma balu ibnika yashkuka aturidu akhdamana?" Wahai bapak, kata Rasulullah, Mengapa sampai anakku datang kepada aku hingga dia kemudian mengeluhkan akan perilakumu dan akhlakmu? Apakah benar kau yang mengambil uangnya? Lalu sang bapak tadi berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, tanyakan kepada anak. Apakah aku mengambil uangnya itu adalah untuk saudara ayahnya? Ataukah aku mengambil uangnya adalah untuk saudara-saudara ibunya? Ataukah aku mengambil uangnya untuk iparnya, untuk kerabatnya, untuk tetangganya, untuk teman dan sahabat-sahabatnya? Tanyakan ya Rasulullah kepadanya, kepada anakku tersebut. Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihda'na. Ihda'na hada, akhbirna an syai'in qultahu fi nafsika ma sami'ahu udunak." Rasulullah kemudian berkata kepada bapak tersebut, biarkan, tinggalkan yang sudah ada, jangan ada itu. Saya tidak peduli dengan apa yang akan kau katakan, apakah kau memberikan kepada saudara kalian atau kepada ibu kalian atau kepada kerabat kalian dan lain sebagainya. Tinggalkan yang saya ingin tanyakan, tolong beritakan kepada aku akhirnya. nama, sami sami'aku ma qultahu fi nafsika ma sami'aku udunan Beritakan kepada aku apa yang kau katakan dari dalam hatimu yang tidak didengar oleh telingamu. Lalu kemudian sang bapak tadi berkata kepada Rasulullah dengan menitikkan air mata dan menangis. Dia berkata, "Wallah ya Rasulullah, ma yazalullah ta'ala yaziduna bika yaqinan wa imana." Demi Allah ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada aku ketebalan iman dan Islam dan aku meyakini kalau engkau adalah seorang nabi apa yang ada di dalam batin hatimu kau tahu ya Rasulullah. Karena memang Rasulullah dapat dari wahyu Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada bapak tadi, "Isma' ma kunta fa ini asma'." Saya ingin mendengar asma' ma kunta fa ini asma'. Saya akan mendengar apa yang akan kau katakan. Sebenarnya saya ingin mendengar wahai bapak, katakan. Lalu kemudian sang bapak tadi berkata kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan putranya, dia berkata, "Ghadawtuka mawludan wa muntuka yafi'an." Dia berkata, "Aku telah mengasuh bayinya. Aku telah mengasuhmu wahai anakku ketika engkau masih dalam buaya." Ghadawtuka mawludan wa muntuka yafi'an. Lalu aku memelihara engkau tatkala engkau di usia yang muda. Kalau sudah kau dewasa, aku pelihara kamu, aku sekolahkan kamu. Aku didik kamu dengan didikan yang baik. Tu'allu bima ajni alaika wa tunhal. Dari riwayat yang lain, tu'allu bima ajni alaika wa tanhal. Semua jerih payahku aku berikan kau minum. Kau redup apa yang aku punya. Kau nikmati apa yang aku punya wahai putra. Kata sang bapak di hadapan Nabi Muhammad. Ida lailatun dhafat sukmi malam habib. tak Tatkala malam datang, dinginnya malam itu kemudian datang dan engkau merasa sakit, maka hatiku pun merasa gelisah dan gundah sehingga aku tidak bisa tidur istirahat di malam hari itu. Disagmika Mikailah sahiran ataman baru. Dia berkata kepada Nabi Muhammad, karena sakit dan ceritamu, oleh anakku, menjadikan diriku tersebut tidak bisa aku beristirahat dengan tenang. Karena aku menderita sakit, sedangkan engkau tidak menderita sakit. Yang menderita sakit adalah ayahmu dan ibumu. Sedangkan kau tidak menderita sakit dan tidak menderita apa-apa. Aku yang merasakan sakit kata ayah. Kemudian kata Rasulullah, kata si bapak tersebut mengatakan, aku berlinang air mata. Hatiku takut. Engkau dijemput dengan kematian. Engkau dijemput oleh ajalmu, oleh tiupan malaikat Israel alaihissalam. Kemudian saya tahu bahwa padahal ajal itu datang kepada manusia dan akan menjemput setiap manusia. Maka setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia berkata seperti itu. "Dalam balagta sinna wal ghayata allati ilaiha madama fika kuntu uamilu. Sang bapak berkata, tapi setelah kau kemudian dewasa wahai anakku dan kau telah tercapai segala cita-citamu, saat ku harapkan sesuatu darimu wahai anakku. Kau balas aku dengan kekerasan. Kau balas aku dengan kejaman, Kau balas aku dengan apa? Segala macam cacian dan makian. Apakah ini yang kau merasakan bahwa kau punya nikmat, kau punya kekayaan, kau punya keutamaan? Kata sang ayah ini di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Falaitaka ila lantara haqqa ubuwati Wahai anakku, kalau seandainya engkau tidak bisa memenuhi hak ayahmu ini yang Fa'alta tamal jarul mutajawiru yang anu. Minimal saya hilang ayahku yang tua ini. Seperti engkau menyayangi tetangga-tetanggamu. Yang tanpa banyak dengan rumah dengan rumah Lalu ikhwan yang dimulia, yang, yang, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam falam yasma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina akhbara hadzal rajul belum berhenti laki-laki ini dia berkata sesuatu di hadapan Nabi Muhammad illa wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahadat. Tiba air matanya Nabi Muhammad pun menetes di pipinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian meneteskan air mata dan menangis. Saya berkata, "Ma min hajarin wala majarin wala syajarin yasma'u hadza illa fatah." Tidak ada satu batu, tidak ada satu pohon, tidak ada tanah yang ada di muka bumi ini kalau mendengar berita dan mendengar apa isi hati sang bapak tersebut, pasti dia akan menangis. Aku pun menangis. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sang anak, "Ya walad, ya kata, anta wa ma kali abi." Engkau dan harta milik ayah. Engkau dan harta milik orang tuamu. Jangan mentang-mentang kau kaya, jangan mentang-mentang kau sukses. Kemudian kau singkirkan orang tuamu, tidak kau hiraukan orang tuamu, bahkan nafkah pun tidak kau berikan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu sang anak tersebut tertunduk malu di hadapan Nabi Muhammad, menitikkan air mata dan dia baru tahu ternyata selama ini ayahnya telah berjuang untuk dirinya. Dia sukses gara-gara doa ayahnya. Dia sukses gara-gara doa ibunya. Dia sukses gara-gara jerih payah dan keringat ayah dan ibunya. Banyak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sembari sang anak tadi berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, mulai menit dan detik ini, semua apa yang aku punya adalah dari ayahku dan dari ibuku. Ayah dan ibuku akan aku angkat di atas kepalaku. Aku akan hormat kepada dia. Aku akan bakti kepada dia." Barulah setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, "Al-waladul ba la yakulun Anak yang bakti kepada orang tuanya tidak akan masuk ke dalam api neraka. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didikan Islam adalah didikan yang paling hebat. Didikan Islam adalah adalah didikan yang paling bersih, yang paling suci, mengajarkan semua ini hubungan kita kepada Allah taala ada di dalam Islam, hubungan kita kepada sesama kita pun ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang insya Allah anak yang berarti kepada kedua orang tuanya, bisa menghormati orang tuanya, bisa menafkahi kedua orang tuanya, membahagiakan ayah kita dan ibu kita. Selama ayah kita dan ibu kita memanggil kita dan dia masih hidup, datangi panggilannya, jemput panggilannya. Sebelum ayah dan ibu kita kemudian meninggal dunia, tidak ada yang menelpon kita, tidak ada yang telah memanggil kita kembali sehingga kita kemudian kangen kepada ayah kita, kita kangen kepada ibu kita, Banyak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak ulama-ulama besar dan banyak para tokoh-tokoh yang hebat itu dikarenakan apa?